آله وأصحابه وله بعد Terakhir kalau tadi sampai mana? Selesai anaknya dawa obat sama penyakit itu selesai. Masalah masalah cinta, mahabbah. Sekarang zat yang dicintai tentang Allah, tentang Allah. Kalau anda keliru sampai pasal ke-18 nya ingat antum masyarakat. Hah? Babnya terakhir itu apa? Taglil. maji min taglil. Ya, itu terakhir kan? Selesai berarti. Nanti bab ke-20. Bab maja'a anna al-ghulu fi qubur salihin yusayyiruha awsanan tu'bad min dunillah. Separuh masih. Masih separuh. kita selesaikan setiap hari Hah? Hah? Kenapa? Enggak masalah. Yang bawa kitabnya, yang punya kitabnya, selesaikan setiap hari. Berarti seperti ada wadawa, setiap hari kita selesaikan. Kelihatan enggak, enggak lama juga ini. Bab-bab berikutnya insya Allah sudah lebih mudah, lebih sedikit. Qala rahimahullah wal ishrun al ishrun bab ke-20 di sini mungkin nuskah yang lain beda. Bab ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله sikap yang berlebihan melampaui batas yang keterlaluan hulu terhadap kuburan orang saleh itu merubah membuat kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah ini istilahnya apa pemikiran beliau pendapat beliau dan dia tunjukkan dia buktikan dengan dalil-dalil Ya, dengan dalil-dalil. Qala rawa Malik fil Muwatta. Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Al-Asbahi أن رسول الله صلى الله عليه wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku watanan yu'bad berhala yang disembah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya watan. Jamaknya awsan. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ada yang disembah dalam dia itu berbentuk orang seperti tamasil ataupun patung yang lainnya apa namanya asnam yang tidak berbentuk ya mungkin yang seperti kita lihat arca-arca yang menampakkan tapi seperti gambar orang duduk atau jenisnya atau yang yang berupa wujud nampak patung orang manusia ada yang artinya di sebagian orang membedakan antara sonam dengan wasan wasan itu semua baik itu dia berupa kuburan batu ataupun dia berbentuk ataupun tidak berbentuk. Suasan. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Qala rahimahullah qala Rasulullah SAW ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sangat besar, sangat keras kemarahan, kemurkaan Allah. Sangat keras kemurkaan Allah terhadap satu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Tidak hanya sebagai masjid dibangun bangunan masjid di atasnya. Ini satu pengertian ittikhadul makabir masajid. Ya. Yang kedua apa? Melakukan ibadah di tempat itu. Salat di sana, tirakat, ini itikaf, zikir, berdoa, salawatan, baca Quran. Nah, itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid seperti itu. Maka dalam beberapa hari yang lalu telah lalu juga mungkin disebutkan Rasulullah menyatakan jangan jadikan kuburan kalian itu sebagai masjid atau jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan nanti bab berikutnya. Jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Kenapa rumah bagaimana rumah itu dijadikan kuburan? Cuma tempat tidur. Tidur itu kan saudara mati. Sementara kuburan itu ya tempat orang mati sudah. Tidak ada kegiatan di sana. Lain halnya dengan rumah. Lain halnya dengan rumah. Rumah itu perlu dihidup, dihidupkan. Jangan jadi kuburan. Nah, nggak ada sholat di sana, nggak ada zikir di sana, nggak ada baca Al-Quran, nggak ada. Nah, ya <clears throat> Hadis itu disebutkan juga, diwakilkan juga oleh Imam Ahmad secara ini bersambung diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal Qala rahimahullah ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyebutkan dengan sanatnya dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid tentang firman Allah "Afara'aytumul lata wal uzza wa manata Thalithatal ukhra alakumuz zakar wa lahul untha Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza wa Manata salisatal ukhra? Qala kata beliau rahimallah, kana jadi maksud di sini dia disorotkan adalah Allat. Kana yaluthu lahu mustawiq famata. Dan Mujahid mengambil <clears throat> ilmu tafsirnya dari sahabiyun jalil turjuman Al-Qur'an Abdullah bin Abbas Sampai dikatakan kalau dapat kamu tafsir dari Mujahid yakfi, cukup. <clears throat> Karena ya lahu mustawir. Dulu Lata itu orang yang suka membuat adonan kue untuk mereka. Untuk jamaah jamaah haji yang datang ke Mekah mereka dijamu oleh belaka ini dengan dia memasakkan, dia buatkan kue. <clears throat> Buatkan roti sawit dari gandum. Ya. Famata. Kemudian dia mati. Fa'akafu ala qabrihi. Mereka pun tirakat di atas kuburannya, mengenang jasa dan kebaikannya. Akafu ala qabri. Wa kata qala Abu Jauza an Ibn Abbas. Seperti itu juga diriwayatkan dari oleh Abu Jauza dari menukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Karena yang lebih sawiq lil Haj. Lata itu dahulunya orang yang membuat adonan masakan makanan untuk para jemaah haji. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج dan Ibn Abbas menyebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dalam khutbah masjid kita sudah sampai sini ya. ya lewat ini yang dimaksud dimaksud dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan zairat lafaz ini lemah rawahu Abu Hasan lafaz ini lemah yang sahih adalah zawarat al kubur zawarat yang suka yang selalu yang sering ziarah yang sering-sering ziarah ini yang terkena laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafaz ini tidak. Nah. <clears throat> nah. Rawahu Nah, nah ini yang jadi inti dan beliau sebutkan di situ bahwa mereka yang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh itu bisa menyebabkan membuat apa namanya kuburan itu berubah menjadi sesuatu yang disembah. Nah, mulanya mungkin sekedar tirakat, ya, mengenang kebaikannya, sampai akhirnya kemudian terjadi sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nabi Nuh alaihissalam. salam. Nah, fihi masail al-ula tafsirul awtan. al awtan kullu ma'ubida min dunillah. al awtan kullu ma'ubida min dunillah. Nah, semua yang disembah selain Allah itu buatan. Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Kalau yang berbentuk biasanya dipotong rupa itu mereka masukkan dalam sonamum berhala patung <clears throat> patung berhala yang ada wujud gambarnya. Asalnya tafsir ibadah, tafsir al ibadah. Nah, ini ibadah itu bukan hanya sekedar yakni sujud dan rukuk, nah, termasuk di situ juga iktikaf termasuk bagian dari ibadah. as Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ahu. Dan Rasulullah SAW berlindung itu tidak lain adalah karena hal-hal yang beliau khawatirkan terjatuh ke dalamnya. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah jangan jadikan kuburan beliau sebagai sesuatu yang disembah. Nah, tapi akhirnya bagaimana? Banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka melakukan. Nah, tidak sujud kepadanya tapi minta berkah. Bahkan dulu mungkin sebelum diperbesar, diperlebar itu ditawafi. Wallah alam sekarang orang-orang yang kadang-kadang mungkin pikirannya apa? Sebesar itu Masjid Nabawi ada saja mungkin syaitan berusaha untuk membuat orang itu kelincir dari jauh muterin berapa kilo itu Mungkin dari dekat nggak bisa lagi karena sudah terhalang dengan tembok-tembok. Capek jalan kaki dan naik motor, naik mobil. Qala rabi'ah harnuhu bihadza ittikhadha al anbiya'i masajida. Nah, jika digandengkan beliau dengan doa beliau itu perbuatan apa? Menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Rasulullah mengatakan istadda ghadabullah. Seperti dalam mungkin dengan dalam riwayat yang lalu dari Ummu Salamah ya. Nah, Rasulullah begitu kerasnya. Rasulullah mengatakan laknatullahi 'alal yahud. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai sebagai masjid. Mereka jadikan itu tempat ibadah mereka berdoa di sana, mereka melakukan ritual-ritual, wirid-wirid, banyak zikir-zikir, atau membuat bangunan masjid di atas kuburan-kuburan Nabi tersebut. Nah, jadi gereja atau kanisa, ya, ya, sinagog. Al-Khamisah zikru syiddatil ghadabi minallah. Menyebutkan syiddatil ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini tentu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, sifat yang dinisbahkan kepada Allah yang sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna. As-sadisah wahiyah min ahammiha. Yang keenam termasuk yang paling pentingnya adalah sifatu ma'rifati ibadatillah allati hiya min akbaril awsan. Yaitu bentuk atau apa namanya sifat mengenal yakni apa yang dimaksud dengan ibadah beribadah kepada Lata yang merupakan berhala terbesar di kalangan masyarakat Arab ketika itu masyarakat Quraisy. Lat. Nah. Apa bagaimana mereka beribadah kepadanya? Tirakat mereka, eh, sikap di kuburan tersebut. Nah. Itu awal Sampai akhirnya kemudian mereka meminta nah, pertolongan, menyerahkan korban, persembahan, sesajian ke berhala tersebut. asalnya yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin salih Mengenal bahwa Lata itu yang dahulu disembah oleh mereka itu adalah julunya adalah kuburan laki-laki yang saleh, orang baik dermawan. Nah, dari sini juga beliau memberikan apa pembagian perbedaan antara syirik di zaman beliau rahimahullah dengan di zaman Rasulullah dan zaman para anbiya. Kalau dahulu orang itu melakukan kesyirikan itu menyentuhkan Allah dengan orang-orang saleh, ya, mereka bertawasul, mereka berdoa kepada Allah yang mereka datangi sebagai perantara adalah orang-orang saleh, orang-orang yang mereka tahu itu adalah wali-wali Allah, orang-orang baik. Orang-orang yang dermawan. Terpuji. Sementara di zaman beliau dan di zaman kita sekarang ini orang-orang yang jahat min afjarin nas, min afsakin nas itu jadi Nah, yang didatangi kuburannya dimintai berkah. Ya. At-taminah yang ke-8 annahu ismu sahibil qabri wa dzikru makna tasmiyah. Bahwa lata itu, itu adalah merupakan nama, itu adalah nama pemilik kuburan. Namanya Lata yang dahulu sudah disebutkan. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia dahulunya adalah Yalutus Sawir Lil Hajj karena baiknya kebaikan dia. Itu dalam satu sisi penafsiran. Nah, walaupun ada penafsiran yang lain dan tidak masalah. Karena memang kadang-kadang mereka menyebutkan hmm, apa penafsiran itu menerangkan tentang bisa jadi tentang apa namanya eh, seperti kalau dikatakan apa? Nah, khubus roti itu kadang-kadang mereka lagi yang dalam masih dalam bentuk adonan mereka katakan ini khubus Kadang-kadang yang sudah jadi ini khubuz. Ini apa yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah apa? Khilaf tanawu. Khilaf tanawu. Misalnya tafsir al Mustaqim ada yang mengatakan Al-Qur'an. al Mustaqim itu adalah Al-Islam. al Mustaqim, al Mustaqim itu adalah Abu Bakar, Omar. Enggak masalah. Kenapa? Maknanya sama. Artinya apa? Ketika disebutkan misalnya tentang Syiratul mustaqim itu adalah jalannya Umar dan jalan Abu Bakar. Bagaimana keadaan Abu Bakar? Sifat-sifatnya, sifatnya, keyakinannya, imannya, amalannya. Seperti itu juga dengan Umar bin Khattab. Nah. Ya, ini maknanya apa? Khilaf tanawu. Ini mereka menyebutkan itu bukan esensinya tapi dengan contohnya. Ini termasuk ini. ini. Qala at tasiyah la'nuhu zawaratil qubur. Nah, tadi dalam hadis zairat. Jadi yang dimaksud beliau yang sahih itu adalah zawarat. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Bukan dilarang ziarah kubur, tidak, tidak dilarang, ya. Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur. Wal an Fa'innahu fa'innaha tuzakkirukumul maut. Nah, dulu saya pernah kata Rasulullah ini menunjukkan hadis itu mansuh. Larangan itu sebelumnya ya eh, pernah larangan itu sudah dimansuh dengan perintah ini. Fazuruha. Sekarang ziarahilah oleh kamu kuburan itu. Kata para ulama ini khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki perintah ini. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu membuat kamu teringat mati. Dan itu salah satu di antara upaya untuk membuat hati itu jadi lembut. Kalau hatinya sumpah, misalnya kaku, tidak punya apa namanya terdorong untuk kebaikan, untuk merutinkan sholat-sholat sunnah, dia mulai ziarah kubur. Itu membuat hati itu lembut. Membuat hati itu lembut. Nah, jadi roki yurakiku al qulub membuat hati itu jadi lembut. Nah, nah yang dilarang, kenapa perempuan masuk perempuan? Padahal selama ini dalam apa dalam hadis itu kalau laki-laki diperintah, perempuan juga diperintah, termasuk di dalamnya ada larangannya. Apa? Laknat ini. Ya, laknat ini itu yang menjadi taksis muhasisnya. Laknat ini menjadi muhasis dari perintah fazuruha Fasuruha itu kan dom, eh, perintah fil amr ya. Nah, amilnya apa namanya? fa'ilnya nah <clears throat> domir antum ya, yang dalam kalimat sebenarnya ditunjukkan oleh wawu jamaah fazuruha ya nah, fazuruha ziarahilah oleh kalian kuburan itu fa innaha tudzakirukum maut nah itu ditafsir keumuman perintah di sini yang berlaku untuk laki-laki waw domir waw itu tadi ditaksis dengan laknat ini tadi oh, bisa dikatakan ditaksis dikhususkan dikecualikan jadi tidak termasuk perintah fazuruha itu tidak termasuk perempu perempuan tapi boleh mereka melakukannya boleh tidak sering-sering tidak sering-sering nah itu satu Ya kenapa? Artinya apa namanya boleh mereka menziarahi. Sisi lainnya ada dalil dari apa namanya yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah saw apa yang dilakukan kalau orang itu ziarah kubur? Assalam doa. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muminin wal muslimin inna insyaallah fikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doanya diajari oleh Rasulullah. Artinya apa? Menunjukkan apa? Boleh ziarah itu. Untuk kaum perempuan boleh, tapi bukan sering-sering. Kenapa? Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, maka hadis yang tadi yang rawah wabu Ahlu Sunan dari Abdullah bin Abbas itu lemah dengan kalimat zairat ini da'if. Yang sahih adalah la'ana Rasulullah SAW zawarat. Itu yang sahih. Zawarat. Keseringan ziarah itu dilarang. Bahkan dapatkanlah laknat. Kalau sudah dilaknat berarti dosa besar perempuan itu sering-sering ziarah. Ini intinya. Ya, dosa besar perempuan itu sering-sering ziarah. Bukan nggak boleh, boleh. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini jangan salah. <clears throat> berarti wah oh, oh, oh, salafi itu melarang orang perempuan ziarah, bukan melarang, Bu. Tapi tidak boleh sering-sering. Bahkan ziarah kubur itu membuat hati itu lem, lembut. Membuat hati itu jadi lembut. Mudah jadi akhirnya menangis. Nah, tapi jangan sering-sering. Qala al-asyirah yang terakhir la'anuhu man asrajaha. Laknat dari Rasulullah orang yang membuat pelita, membuat lilin-lilin di kuburan. Ya, tujuan itu sebagai hiasan, bukan untuk penerangan supaya nggak dilangkahi. Tapi memang kalau kita lihat keadaan bangsa kita, apa tutup mereka awal-awal itu ikuti sunnah Nabi. Nggak ada kuburan itu yang dikasih apa nah, lampu. Sekarang-sekarang terakhir-terakhir aja mungkin nah, munculnya klinik-klinik bawaan orang-orang sufi akhirnya kuburan itu banyak yang dikasih lilin, kasih lampu. Padahal dulu kalau misalnya apa kita bayangan kita kecil-kecil dulu kuburan itu tempat yang angker karena nggak ada lampunya dari sekarang akhirnya nah, <clears throat> lah nah gunakan juga pelita ya nah itu dilarang oleh bahkan Rasulullah menyatakan dilaknat orang-orang yang membuat pelita-pelita untuk hiasan di kuburan Baik itu bab yang ke-20. Rahim rahimahullah bab yang ke-21. Al-wahid wal insyurun. Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yuwassilu ila syirki dalil-dalil atau keterangan <clears throat> tentang himayah perlindungan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sisi-sisi tauhid dan upaya beliau menutup semua jalan yang membawa kepada syirik. Nah, bab-bab yang lalu itu disebutkan apanya upaya-upaya Rasulullah SAW sisi-sisi tauhid tapi di sini secara secara khusus sudah dipaparkan oleh beliau dan mungkin dalam bab-bab yang jauh sebelumnya. Nah, tentang perlindungan ataupun penjagaan Rasulullah SAW memagari dinding dinding tauhid itu supaya jangan dirusak. Nah, kalau rahimahullah wa kaulillahi wa kaulillahi ta'ala di sini beliau mulai menunjukkan apa? firman Allah Subhanahu wa taala tentang siapa rasul tersebut. Ini yani, jadi beliau buat dari apa namanya pemikiran sebuah konsep misalnya. Nah, lihat ini, ini tentang perlindungan Rasulullah tentang sisi-sisi tauhid dan upaya beliau memangkas jalan yang menuju syirik. Kenapa ini? Karena beliau adalah orang yang seperti ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Orang yang nah dia itu nah, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat telah datang kepada kamu rasul dari diri kamu sendiri, dari kalangan kalian. Nah, kalian kenal nasabnya, pribadinya, keluarganya, kedudukannya, martabatnya, akhlaknya. Nah, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat, sangat susah beliau merasakan kesulitan kalian ikut merasa kalau kalian menderita, beliau juga lebih menderita. Nah, kalian merasa kesulitan, beliau juga merasakan kesulitan. Tidak tega membiarkan orang lain sengsara. Ya seperti itu. Harisun alaikum, sangat antusias kalian mendapatkan kebaikan. Sangat ingin kalian selamat. Sampai digambarkan beliau itu seperti orang yang ana mitlul masa mitlu nazirul uryan seperti nazirul uryan nazirul uryan itu pemberi peringatan sambil telanjang artinya sambil buka baju seperti yang di Domdom bin Amr ketika kafilah dagang Quraisy di, mau dihadang oleh Rasulullah disuruh Abu Sufyan dia kamu segera ke Mekah beritahukan Quraisy untuk mobilisasi untuk menyelamatkan kafilah dagang. Apa yang dilakukannya? Belum baru dari jauh dia sudah buka bajunya, dia potong telinga untanya untuk menunjukkan kepada mereka orang-orang Quraisy itu bahwa perkaranya bukan ringan. Kafilah dagang kalian kalau kalau hancur habis kalian, miskin kalian. Itu sambil saking semangatnya dia buka bajunya, kibar-kibarkannya untuk nah, nah seperti itu orang yang nadiru, yang bukan telanjang bulat, enggak. Tapi memang dia blok mas pakaiannya dia angkat untuk mengingatkan kaumnya supaya nah, mereka sadar. Penting ini berarti genting ini. Berarti perkara yang penting. Nah, Rasulullah mengumpamakan keadaan beliau itu seperti nadirul Uryan. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti nadirul Uryan. Dalam beberapa permisalan juga beliau menyebutkan apa beliau itu seperti orang yang apa mengambil ikat pinggang celana kalian itu ditarik oleh Rasulullah sebelum kalian masuk ke dalam api. Nah, jadi seperti itu Rasulullah menggambarkan dirinya seperti orang yang menarik pinggang orang. Artinya orang itu sudah mau melompat ke dalam neraka, dalam api, itu ditarik oleh Rasulullah. Ini perumpamaan beliau. Harisun alaikum. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Dan beliau terhadap orang-orang yang mukmin sangat besar kasih dan sayang kasih dan sayangnya. Nah, artinya apa? Nah, seperti itu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah diam tentang permasalahan syirik. Sekecil apapun, beliau selalu berupaya untuk memangkas jalan-jalannya dengan ucapan, dengan tindakan. Nah, bahkan beliau berperang memerangi orang-orang Taim, memerangi orang-orang musyrikin adalah untuk memberantas kesyirikan tersebut. Karena inginnya mereka selamat bersih terlepas dari syirik karena syirik itu latnam inna syirka la zulmun alif karena syirik itu adalah perkara yang kezaliman yang sangat berat sangat besar orang itu tidak akan bisa selamat kalau Allah tidak mengampuni dia kalau dia tidak bertobat dari syirik kekal di neraka dipumpas dihalalkan darahnya hartanya diharamkan oleh Allah untuk masuk surga ini yang beliau tidak suka maka beliau berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan segala macam cara. Nah, bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit seperti yang kita lihat dalam hadis yang lalu, Musalamah sampai itu beliau diceritakan oleh Bunda Aisyah menutup mukanya dari apa dengan kain, kemudian membuka lagi, beliau mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dalam keadaan juga, nah lima hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, nah ya bagaimana hadis Jarir bin Abdullah al yang lalu ya ini abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil sampai kemudian mengatakan ala fala tattakhidhu al-qubur kubur tidak. ketahuilah ingatlah oleh kamu jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai masjid dalam keadaan lima hari sebelum beliau wafat mengingatkan perkara tersebut nah, dalam banyak hal seperti juga disebutkan ketika orang-orang Taif minta keringanan ya Rasulullah berilah keringanan biar berhala yang ada di sana itu diizinkan untuk tetap ada walaupun cuma sebulan nggak boleh segera dihancurkan sepekan minta keringanan lagi disebutkan mereka minta keringanan lagi untuk beberapa hari saja tidak boleh datang lagi walaupun cuma sehari tidak boleh tetap Rasul nggak boleh ada berhala sekalipun ya akhirnya mereka nyerah akhirnya udah sampai kemudian akhirnya mereka terima tunduk apa mulai menerima syariat Islam ya setelah tapi jangan kamilah yang menghancurkannya jangan kamilah yang menghancurkannya nah dikirimlah orang-orang yang termasuk pernah dia ini punya kekerabatan dengan mereka Amr bin As ya Mughirah bin Syu'bah nah qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Gak ada kegiatan apa-apa di sana. Karena kuburan itu memang bukan untuk tempat ibadah. Nah, bukan untuk melakukan ritual ibadah di sana. Tempat orang mati. Maka jangan jadikan rumah kalian itu sebagai tempat orang mati. Kenapa? Tidak ada sholat di rumah. Tidak pernah baca Quran di rumah. Tidak pernah zikir di rumah ini yang dilarang oleh beliau. Wala taj'alu qabri 'idan dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id yang kalian rutin rat melakukan datang sebukan sekali, tahun sekali, seminggu sekali. Setiap pagi, petang, nah, berulang-ulang dikunjungi. Nah, dalam artian apa namanya ya ini sebagai tempat lah, kebiasaan. Wasallu alayya dan tetaplah bersalawat untukku kata Rasulullah fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hai itu kuntum. Nah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Disebutkan isnadnya hasan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu an Ali bin Husain Zainal Abidin Ali bin Husain Ali bin Abi Thalib Ali Zainal Abidin imam min a'immati ahli zaid البيت nah, زين perhiasan ahli ibadah yang terkenal dengan juga zuhudnya ibunya adalah putri Raja Yazdajir Raja Iran, Raja Persia termasuk yang Paling cantiknya di ketika itu yang jadi tawanan dan menurut sebagian dari ahli sejarah beliau masuk Islam kemudian dinikah oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, nah ketika peristiwa Karbala beliau selamat karena beliau sakit Ali nah, ini yang beliau sakit. Nah, Qala annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat seorang masuk ke celah-celah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yadkhulu fiha. Masuk ke dalamnya fa yad'u fanahahu. Beliau memanggil orang tadi dan melarangnya, jangan. Wa qala kata beliau radhiyallahu anhu kata beliau rahimahullah, "Ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu min abi an jaddi." an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku sampaikan sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku Al Husain bin Ali bin Abi Thalib dari kakekku Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kata beliau, "La tattakhidhu qabri idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid yang berulang-ulang jadi kebiasaan kunjungi diziarahi. Wala buyutakum kuburat dan jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur nah, ini kuburan rumah-rumah kamu itu jangan jadikan kuburan tidak ada kegiatan apa-apa di dalamnya tinggal makan tidur sudah nah. wasallu alaiya fa inna taslimakum yablughuni aina ma aw haitsu ma kuntum Haitsu kuntum tetaplah salawat untukku karena salam dan salawat kamu atau salam kamu itu sampai kepadamu kepadaku dimanapun kamu berada rawahul fil muhtara Al-Maqdasi meriwayatkan dalam al muhtara Sia Al-Maqdasi ini termasuk diantara yakni apa namanya kitab-kitab yang menganggap apa namanya menilai apa punya seperti Mustadrak Al-Hakim memang ini kata mereka lebih baik daripada Mustadrak nah baik Qala rahimahullah ini jelas dua hadis ini menunjukkan bahwa Kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat ibadah. Dan rumah itu tidak pantas jadi tempat kuburan. Ya, tidak, pantas jadi seperti kuburan. Cuma orang di situ cuma untuk tidur. Nah, isi di rumah itu dengan kegiatan. Baca Al-Quran, terlebih misalnya apa? Al-Baqarah, supaya syaitan lari dari rumah Rasulullah Karena Rasulullah menyatakan, rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu syaitan lah lari darinya. Nah, hidupkan amalan-amalan sunnah ya hidupkan lama amalan sunnah sekecil apapun kita orang tua kita bersama kita anak-anak kita ya. tamu yang datang kalau misalnya kita bisa mengingatkan kalian dakwah kepada mereka Qala bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Nah, ini keterangan Syekh. Qala man ta'ammala nususal kitabi was sunnati fi hadzal bab ra'a. Nah, siapa yang merenungkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dalam bab ini ra'a dia tentu melihat nususan kasiratan dalil-dalil yang sangat banyak tahuttu al qiyam bikulli ma yuqawwi tauhid tahuttu al qiyam bikulli ma yuqawwi at-tauhid ini dalil-dalil yang mendorong untuk menjalankan semua perkara yang bisa menguatkan tauhid Ya, Arti pertama dia beliau menunjuk apa dengan dalil Al-Qur'an. Menerangkan tentang pribadi Rasulullah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau yang azizun alaihi ma'anitkum, harisun alaikum. Yang menunjukkan apa artinya beliau tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan umat itu dari kesyirikan. Sekecil apapun syirik itu sangat berbahaya. Syirik yang kecil itu meruntuhkan amalan yang dimasukinya apalagi yang besar. Nah. Wayanmihi wa yughdihi menumbuhkannya, mengembangkannya dan yughdihi yang memberinya gizi, kuat, subur. Minal hati 'alal inabati ilallah. Seperti dorongan untuk senantiasa kembali taat kepada Allah. Wanfisaruhu fi ta'alluqil qalbi billahi rahbatan wa rahbatan dan beliau membatasi dalil-dalil itu membatasi artinya mengkhususkan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah saja hanya bergantung kepada Allah nah rahbah baik itu dalam bentuk berharap maupun rahbah baik apa maupun dalam hal apa yakni merasa takut jangan ada yang dia sandari untuk mendapatkan sesuatu kecuali Allah tidak ada yang dia khawatirkan menimpakan sesuatu kecuali Allah. Harap dan takutnya itu hanya tertuju kepada Allah. Itu dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Wa quwwatit tama' fi fadlihi dan menumbuhkan kekuatan ambisi, ketamakan, keinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah wa ihsanihi dan kebaikannya. Wasa'yu li tahsili dzalika dan berupaya untuk mewujudkan itu semua wa ila taharrur min rifqil makhluqin dan berupaya membebaskan diri dari perbudakan sesama makhluk. Artinya, nah ini dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah juga dari nah apa namanya keperkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga asar salaf. Kalau kita lihat itu semua mengajak kita untuk berupaya membebaskan diri dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Jangan menggantungkan harapan kepada yang namanya mah, makhluk. Wa ada ta'alluqi diwajihin min minal wujud dan tidak bergantung kepada mereka, bersandar kepada mereka dari sisi manapun dalam bentuk apapun. Nah, ini yang mungkin gini ya, kelemahan kelemahan kita. Malah para sahabat itu sampai dibisikkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka berbaikat untuk tidak meminta apapun kepada orang lain kecuali kepada Allah. Ini bayat mereka kepada Rasulullah untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Sehingga apa? Bahkan ketika jatuh cangkir mereka di sungai atau di sana, itu tidak ngambil, minta tolongnya eh, tolong ambilkan, tidak. Kita kan lain ya. Eh, nah, ya. Nah, ini mereka sampai dalam perkara yang seperti ini kalau kita kita pandang, oh, sampai seperti itu. Tapi memang gitulah mereka hal yang kita itu kan boleh saja orang itu minta tolong misalnya tapi ternyata mereka jatuh misalnya tali pegangan di kuda kendaraan Abu Bakar jatuh itu nggak minta mana beliau pembesar khalifah nggak minta tolong kaum muslimin yang lain sahabat yang lain tolong ambil enggak dia kayak gitu dia Qala rahimahullah Au al-ghulu fi ahadin minhum melarang kita untuk bersikap melampaui batas terhadap salah seorang dari mereka. Lama makhluk. Wal qiyamut tam bil a'malidh dhahirah wal batinah. Dalil-dalil itu juga mendorong kita untuk betul-betul sempurna beramal dengan amalan-amalan lahiriah, salat, puasa, zakat, doa, zikir, baca Al-Qur'an dan batinah juga amalan-amalan yang sifatnya apa? batin, keikhlasan, tawakal, khauf kepada Allah, raja, wa takmiluha dan dalil-dalil itu juga berupaya apa namanya mendorong untuk kita menyempurnakan hal-hal tersebut. Wa khususan lebih-lebih lagi hasan nususu ala ruhil ibadah ala ruhil ubudiyah wa huwa al-ikhlasu tam lillahi wahdah. Bahkan dalil-dalil itu semuanya mendorong kita untuk memerhatikan inti dari ibadah yang menjadi jiwa dari ibadah itu yaitu ikhlas kepada Allah yang sempurna ikhlas secara sempurna hanya kepada kepada Allah ini tidak memberikan bagian sedikit pun kepada sesuatu selain Allah dalam amalan tersebut baik itu amalan yang lahiriah apalagi yang batiniah nah ini yang keluar dari mereka ucapan Abdullah Sahab bin Abdullah Tustari bahwa ikhlas itu sangat berat bagi nafsu manusia. Ya, asyakus syai' ala naf al-ikhlas. Sesuatu yang sangat berat, sangat susah. Ya, tidak menyenangkan nafsu kita adalah ikhlas. Kenapa? Karena orang ikhlas itu nafsu itu tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian dia sekecil apapun tidak dapat bagian. Nah, entah itu dalam bentuk dia mungkin nah, menasehati, ya tawakalnya. Nah, yang paling sering juga bermain itu yang kenal. Kita sering nah, hati-hati mungkin kita sering ingatkan di sini terhadap nafsu kita itu kita mengatakan nafsu apa namanya apa ikhlas tawakal kepada Allah tahu-tahu ada sedikit yang mungkin tampak apa namanya nyelinap dalam hati kita ketergantungan kepada sebab. Sedih sekali ketika gagal dari sisi itu. Kan gitu. Nah, merasa gembira sekali ketika berhasil dari sisi itu. Ini kelemahan kita. Dan memang kita perlu memang betul-betul berlatih memang nah, berjuang memang betul-betul ikhlas yang sempurna itu memang perkara yang sangat sulit untuk kelas seperti kita apalagi di di kalangan para a'immah semisal Sufyan At-Tauri Ubad Zuhad ulama nam Amirul Mukminin fil hadis itu sendiri beliau sendiri mengatakan tidak ada yang paling sulit aku tangani selain daripada niatnya menunjukkan apa sulitnya untuk ikhlas marah ya marah mungkin terselip mungkin apa ketika ada kecengkelan dalam hati ada dendam ada ria ada sumah orang lain kan tidak tahu nah, apalagi kita sendiri sebenarnya kita nggak nah bagaimana kita mau mengatakan kita ikhlas Allah menyatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yang mendinding antara kita dengan hati kita bukan kita yang menguasai hati kita ya, makanya nah sangat-sangat sulit nah, dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita untuk nah ikhlas yang betul-betul sempurna. Tapi bukan pula artinya mustahil sama sekali. Bukan mustahil sama sekali. Nah, innahu yasir liman yassarahullah. Nah, Qala summa fi muqabalati dzalika nah, berhadapan dengan itu tentang dengan itu naha beliau sallallahu dalil-dalil itu naha melarang an aqwalin wa af'alin fihal ghulu bil makhluqin melarang dari ucapan dan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat-sifat atau bentuk-bentuk melampaui batas terhadap sesama makhluk. Misalnya oh, ucapan, taruhlah itu sekedar pujian seperti kata Al-Busiri misalnya, anggap kita tanazul. Nah, perkataan seperti itu tidak layak untuk ditujukan kepada makhluk. Maliman alu bika bihi eh, siwaka maliman aludu bihi siwaka tidak ada bagiku untuk tempat berlindung selain kepada engkau wahai Nabi SAW taruhlah itu sebagai pujian misalnya sanjungan karena memang mungkin di saat itu nanti Rasulullah yang syafaatnya demikian tapi kan hanya seperti ini tidak layak kalau memang itu pujian Rasulullah sendiri sudah melarang La tutruni atratin makna Kama atratin nasara Isa bin Maria. Jangan kalian berlebihan. Memujiku kata Rasulullah. Itra itu pujian-pujian yang melampaui batas. Seperti orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa. Sampai apa? Memberikan sifat ilahiyah. Rububiyah kepada beliau. alaihi salam lepas dari sebab dari kedudukan beliau sebagai abd hamba Allah. Nah. Eh, apa itu? Oh. <laughs> Iya. Baik, nah. Wana an bil musyrikin dan beliau melarang kita untuk ber nah berbuat meniru orang-orang musyrikin dalam segala hal. Tapi memang diberitakan juga oleh Rasulullah SAW, la tabaun sanana man kana qablakum. Sungguh kalian betul-betul mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, wa zira'an bi zira'in, sedekat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sampai mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Orang musyrikin dahulu bersikap berlebihan melampaui batas terhadap orang-orang soleh mereka. Apa buktinya itu? Riwayat dari Ibnu Abbas tentang lata itu tadi. Apa yang mereka lakukan dengan watwa Yahud, Ya'uq dan Nasra. Ya, yang mulanya mereka menganggap itu apa? Sebagai peringatan mengenang jasa para pahlawan, orang-orang baik. Mengingatkan kita akan tausiah mereka. Akhirnya apa? tirakat mereka di kuburannya. Mereka sembah. Tawasul mereka kepada berhala orang-orang saleh itu kepada untuk mendapatkan nah, rahmat dari Allah. Qala rahimahullah li'annahu yad'u ilal mail ilaihim karena sikap gulu tersebut membawa mereka cenderung kepada atau bersandar kepada orang-orang ini oleh tersebut atau mail ilaihim yakni kepada sikap tasabbu itu membawa kecenderungan untuk menir, apa dekat dengan orang-orang musyrikin. Jadi lebih punya mail empati kepada mereka. Jadi mengakhirnya apa? Menganggap semua yang dari alam mereka itu adalah baik budaya. Jadi, akhirnya apa? Dilestarikanlah budaya tersebut. Dianggap sebagai upaya membentuk, menambah, menjaga, nah warisan leluhur. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu. Dan ini adalah triknya Yahudi. Ya, dan orang-orang Yahudi ah, begitu adalah orang-orang yang memang mereka seperti dikatakan oleh Allah. Nah, wa usriba fi qulubihimul ijl. Diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada berhala, kepada patung anak sapi itu sampai harus mereka itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sapi itu adalah makhluk bahkan bahan benda yang mereka yang mereka sembah itu tidak ada artinya. Akhirnya apa? Diperintahlah setelah peristiwa mereka menyembah patung anak sapi itu di depan mata mereka sendiri sapi disembelih di depan mereka. Ya, Rasul Nabiullah Musa mengatakan innallaha ya'murukum an bahu bakar untuk meruntuhkan berhala yang kecintaan mereka kepada patung berhala sapi itu dalam diri mereka supaya hilang betul-betul hilang. Subhanallah. Nah, tapi ternyata subhanallah betapa kesatnya hati mereka sampai akhirnya mereka nah, sulit untuk hilang yang namanya paganisme berhala ini. Kemana mereka datang pasti nah tempatnya jadi penyembah berhala. Kemana mereka ada pasti jadi nah di situ pemujaan berhala mereka. Enggak enggak enggak heran kalau misalnya dikatakan nenek moyang bangsa-bangsa Arya misalnya di Iran itu nenek moyang dari Yahudi itu perantau disebutkan nah ya nah qala rahimahullah wa naha taib wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yatawassala biha ila syirki kullu dhalika himayatan lit tauhid Nah, beliau melarang dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kesyirikan. Banyak. Makanya beliau mengatakan la tatruni at kama atratin nasara dan Maryam. Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Seperti nah, mereka mengatakan oh, ya Rasulullah anta sayyiduna. Langsung di stop oleh Rasulullah, as-sayyid Allah. Nanti juga dalam pembahasan di belakang nanti disebutkan bagaimana upaya beliau ketika apa memangkas untuk menunjukkan apa penghormatan kepada Allah swt memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya sampai ketika ada sahabat yang bernama dijuluki Abul Hakam anak dia punya apa masuk Islam kenapa kamu dinamakan Abul Hakam karena kabilah di kabilah saya Rasulullah kalau mereka bertikai mereka mengadu mengangkat saya sebagai hakimnya dan saya putuskan mereka riba. Masya Allah, bagus sekali. Siapa nama anakmu yang yang paling besar? Syurai. Engkau Abu Syurai. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan Inna Allah buat hakam. Allah itulah yang hakam. Ya. Enggak layak manusia punya nama seperti itu, jadi diganti. Ini salah satu bentuk penjagaan juga terhadap tauhid. Nah, itu terhadap apa kepada beliau pun juga. Jangan sampai para sahabat hulu kepada beliau. Ketika ada salah seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Aja'atani lillahi niddan menyamakan masyiah Allah dengan masyiahku atau menyamakan masyiahku dengan masyiah Allah. Berat itu karena masyiah Allah itu yang paling berlaku. Masyiah kita itu di bawah masyiah masyiah Allah. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Enggak mungkin kita punya enam. Kita punya kehendak apa saja. Tapi kalau Allah tidak mengendaki kan enggak jadi. Kan enggak jadi. Nah, yang seperti ini masa kita mau menyampaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, "Masya Allah wahdah." Nah, ini upaya. Ada dalam ucap, ucapan. Maka lagi sangat pantas kalau dikatakan bahwa kalau misalnya itu adalah pujian dari kandang fasidah busir, apa namanya, burda itu, itu hulu. yang membawa kepada dan bahkan para para ulama juga menyebutkan tentang nah artinya kalau misalnya itu dari segi pujian itu tidak layak untuk diberikan apa namanya kepada Rasulullah. Keterlaluan. Rasulullah sudah melarang dengan kalimat itu tadi. La tutruni kama asrafin nasara namanya. Nah, sampai untuk mengikis juga supaya beliau bahwa beliau itu adalah eh, manusia biasa yang tidak ada kelebihan kecuali apa? Nah, ya ini sebagai seorang manusia biasa yang benar hanya menerima wahyu. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kulli kulla amliku lakum naf'an wala darra ya la amliku lakum naf'an wala rasyada dan seterusnya seperti itu dalam ayat-ayat la, la a'lamul ghaiba wala a'lamul ghaiba lastaghfarkum al khair wa ma masaniya kata nah Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan seperti itu kepada nah umatnya tidak punya pengetahuan tidak ini tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya merupakan ya, apa namanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala Qala wa naha an kulli sababin yusilu ila syirik. Beliau melarang dari semua sebab yang bisa membawa kepada kesyirikan. Baik itu dalam perkara-perkara yang berat apalagi yang kecil dari segi lafaz sekalipun. Nah, dari bab-bab yang lalu telah kita lewati bagaimana beliau mencabut, memutus benang-benang, gelang-gelang, jimat-jimat dari sebagian sahabat Sebagian sahabat pegang tangannya, apa ini? Minal wahanah ya Rasulullah. Kalau tidak kau lepas, kamu kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, rugi kamu. Kamu tidak akan beruntung, dicabut. Nah, ini apa? Memangkas itu supaya jangan bersandar kepada makhluk. Bahkan dalam bab yang nanti mungkin ber, apa yang kita akan lewati, Rasulullah pun me, me, beliau Rasulullah menunjukkan beberapa dalil yang apa kalimat-kalimat yang sering terucap oleh kita. Kalau nggak ada satpam, wah udah deh kemalingan kita. Kalau nggak ada ronda, yang ronda sudah deh kampung itu sudah. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini kan sering kita. Untung ada anjing itu, untung ada ayam itu Untung saya bangun. Yang bangun kan siapa? Kalimat yang ringan bagi kita ucapkan. Ternyata ini menggelincirkan kepada membawa kita kepada kesyirikan. Ima syirik asghar bisa kepada syirik akbar. Nah, Allah rahimahullah wadalika rahmatan bil mu'minin dan itu semua adalah bentuk kasih sayang beliau kepada kaum mukminin. Nah, ingat kenapa beliau berdalil dengan ayat di atas laqad ja'akum rasulun min Ya, ini di antaranya liyatahaqqaqu bil qiyami bima khuliqu lahu supaya mereka betul-betul membuktikan pelaksanaan yakni tujuan mereka diciptakan min ubudiyatillah yaitu menghambakan diri kepada Allah adz-zahirah wal batinah lahir dan batin wa takmilih dan menyempurnakannya litakmula lahum musta'adatu wal falah supaya ber, ber, ini sempurna pula kebahagiaan dan kebahagiaan, keberuntungan mereka wa syawahidu hadhil umur katsiratun ma'rufah syawahidnya banyak tentang hal ini. Artinya banyak nanti mungkin kita bisa akan lewati beberapa diantaranya. Qala fihi masail. Al-ula tafsiru ayat bara'ah tentang tafsir surat bara'ah tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Asaniyah ibaduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Upaya beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya an hadzal hima dari tanah larangan ini. Hima itu tanah larangan, tanah nggak boleh dimasuki Ya. Al-hima itu sesuatu yang dipagari, nggak boleh lewat sini, nggak boleh dekat-dekat sini. Kantor, pabrik, perusahaan kan sering punya hima itu kan pagarnya. Nah, ini namanya hikmah. Ini pagar yang tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati. Nah, ghayatul bu'di. Maka umat ini dijauhkan oleh Rasulullah dari hima tersebut sejauh-jauhnya. Jangan sentuh-sentuh. Jangan dekat-dekat kepada masalah-masalah syirik, baik itu dari segi perbuatan maupun dari dari ucapan, lisan. Nah, Wasalisa yang ketiga zikru hirsihi sallallahu alaihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Menyebutkan antusiasnya beliau terhadap kita untuk kebaikan kita karena dan menyebutkan pula kasih sayang dan kelembutan hati hati beliau sampai dalam keadaan sakit pun beliau mengingatkan perkara yang seperti ini. Kenapa? Karena beliau melihat. Kenapa beliau di akhir-akhir hayat itu mengingatkan tentang kuburan? Karena jatuhnya umat terdahulu itu karena kuburan juga. Melampaui batas terhadap kuburan orang soleh. Orang soleh. Setiap mati orang soleh dibangun masjid. Dibangun yang akhirnya jadi gereja. Ya, itu kan dulunya adalah masjid tempat ibadah. Nah, Rabi'ah. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an ziyarati qabrihi ala wajhin maksus ma'anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur beliau secara khusus berulang-ulang. Padahal ziarah kubur beliau itu termasuk amalan yang paling afdal, tapi jangan secara khusus, biasa saja. Dan juga tidak boleh dengan apa? sadud sadur Datang dari jauh, eh, dari pelosok Indonesia. Mau kemana Pak? Mau, mau ziarah ke kubur Nabi. Tidak boleh. La tushaddur rihal illa ila salatan. Niatkan untuk mau kemana? Mau sholat di Masjid Nabawi. Itu niat yang utama. Kalau nanti mendatang ke kuburan Rasulullah memang itu adab. Salah satu rangkaian adab untuk orang itu berkunjung ke Madinah. Bukan itu tujuan utama. Karena larangan Rasulullah. Nah, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Nah, niatkan untuk apa? Mau sholat di masjid Nabi. Kenapa? Sholat di sana pahalanya besar dibandingkan sholat di masjid biasa selain masjid Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, jadi pinginnya sholat di sana. Arba'iniyah kan gitu. Ya, niatkan mau sholat arba'iniyah di Masjid Nabawi di sana. nanti masuk ke sana, salam, sholat tahiyat masjid, datang ke kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Amir Mu'minin Umar Khattab. Sudah. Pergi. Kalau mau doa, samping kiri menghadap kiblat. Itu dianjurkan dan itu yang dicontohkan dan itu diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan seperti kata mereka, mereka menuduh Rasul Ibnu Taimiyah melarang orang ziarah kubur Rasulullah. Ada kadih, dusta. Ya. <clears throat> Baik, al-khamisah. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an iksar min ziarah. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ziarah, maksudnya ziarah yakni bagi perempuan kalau berbanyak ziarah itu Rasulullah menganjurkan fazuruha. Maksudnya ziarah ziarahnya adalah ziarah ke kubur beliau yang dilarang ini dalam dalam bentuk yang khusus tadi dengan kalimat la taj'al qabri idan. Idan itu namanya sesuatu yang berulang, berulang-ulang. Nah, ini yang dilarang. Qala sadisa hattuhu sallallahu alaihi wasallam alam fil bait anjuran dari Rasulullah SAW untuk melakukan amalan sunnah di rumah. Ya, jangan rumah itu untuk tidur. Orang tidur kan saudara mati. Tahu jadi nanti nggak ada kehidupan di sana. Makan, minum sudah, nah nggak ada terdengar lantunan Al-Quran. Mana tahu jadi sebab orang kadang mungkin mau maling mana apa dengar bacaan Al-Quran tersentuh dapat hidayah seperti Ufudah bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudel bin Iyad kan gimana dia dapatkan hidayah? Dengar mau manjat rumah seorang gadis yang dia tertarik kepada yang dia cintai, dengar Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, langsung turun. Nah, empat ayat. Kan? Tergetar hatinya dengan bacaan ayat itu. Dengan ayat itu, alam yakni di surat Al-Hadid ayat 16 itu. Langsung turun sudah taubat dia. Belajar ke Mekah jadi imam dari ya bagi kaum muslimin termasuk guru-guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Asnafiyah yang ketujuh annahu mutaqarrir indahum annahu la yusalla fil maqbarah sudah merupakan sesuatu yang tetap di kalangan mereka para salaf bahwa tidak sholat di kuburan. Nah, ini sudah terpatri, ya. ini mereka sudah kenal bahwa perkara itu tidak boleh. Rasulullah juga melarang ya la tusalli ila la, la tajlis la tajlisu al qabr wa la tusalli ilaiha jangan salat di jangan duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap kuburan nah ini salat fardu salat sunnah kalaupun salat misalnya salat jenazah itu pun juga bukan menjadi sesuatu yang biasaan Rasulullah sholat yang apa namanya sholat jenazah misalnya di kuburan itu kalau ada itu kan kasus. Ya, bukan suatu kebiasaan. yang asamina ta'lilu dzalika bi anna salatar rajul wa salamahu alaihi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al qurba. Alasan kenapa yakni dilarang untuk salat apa namanya e, menjadikan kuburan beliau SAW sebagai tempat id ya artinya berulang-ulang diziarahi karena salat salawat, ucapan salawat, bacaan salawat dan salam dari seseorang itu sampai kepada beliau dimanapun dia jauhnya dia berada di kutub utara atau di kutub selatan atau bahkan mungkin masih di belum belum pulang ke bumi di planet Mars atau di bulan sehingga tidak membutuhkan apa yang di yakni untuk mendekat ke kuburan beliau seperti yang disangka oleh sebagian orang yang salah paham tentang masalah ini dimanapun orang itu bahkan di, di termasuk diantara yang dianjurkan diantara fadilah keutamaan Senin dan Kamis itu adalah amal ucapan salam kita dan salawat kita itu ditunjukkan kepada Rasulullah dikembalikan rohnya untuk menjawab salam itu dan untuk melihat amalan kita di hari hari tersebut Senin dan Kamis ini dianjurkan. Nah, ini jauh pun kita di Indonesia, kalau memang dia jujur ikhlas karena Allah mengucapkan salawat dan salam, Allah kembalikan roh beliau untuk menjawab salam kita. Lebih-lebih di malam Jumat yang sering mungkin perlu kita sering ingatkan ya. Perbanyak salawat Begitu tergelincir matahari, terbenam matahari, kita duduk di dalam masjid. Perbanyak salawatku sampai besoknya. Ya, Siapa yang salawat untukku satu kali, Allah bersalawat untuk dia sepuluh kali. Kan, masya Allah. Dan nah, masuk orang-orang yang halat lahu syafaati sama syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengharapkan itu, mengharapkan Allah mengizinkan beliau memintakan syafaat untuk untuk kita. Atasnya yang ke sembilan, maka berbanyak salawat di malam Jumat, di hari Jumat. Yang ke sembilan, kaunuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fil barzakh keadaan beliau di Barzah tu'radu a'malu ummatihi fi sholati wassalam alaihi ditunjukkan amalan umatnya salawat dan salam kepada beliau itu ditunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam riwayat di setiap Senin dan Kamis nah, itu termasuk antara keutamaan hari, hari dua hari ini ya dia puasa Senin kemudian puasa Kamis salawat doa nah wallahu a'lam bishawab baik ila huna mudah-mudahan bermanfaat setuju kita terus setiap hari ya sampai selesai ya insyaallah